Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini ya menyimak tausiah tadi pagi ya tentang tayamum ya <laughs> di radio tadi pagi waktu kan ya mengatakan bahwa pasir bukanlah debu benar nggak? Terus ada yang menyarankan begini ya. Eh, sebelum kita naik pesawat tuh kita menjatuhkan sapu tangan katanya ke gundukan pasir baru dimasukin ke plastik terus di pesawat baru dibuka nah itu jadi gimana tuh bu <laughs> terus yang kedua kalau tayamum kan harus cincin dibuka kalau wudhu gimana apa itu kalau tayamum kan cincin harus dibuka kan sampai ke terus kalau wudhu gimana itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tayamum yang pertama adalah Pasir bukanlah debu. Jadi kalau pasir dicampur debu tidak boleh digunakan untuk tayamum. Tapi pasir yang berdebu boleh. <laughs> Pasir itu mungkin ada kita tidak tahu. ada ulama mengatakan ada pasir murni, ada pasir yang jelas. Tidak ada debunya nggak boleh berarti. Tapi kalau pasir berdebu boleh. Pasir berdebu. Kalau pasir bukan debu, maka kalau pasir dicampur debu nggak boleh. Seperti debu dicampur tepung nggak bisa tapi kalau pasir berdebu kalau anda ambil pasir di setiap tempat insya Allah kalau bercampur, bercampur tanah dari aslinya adalah pasir yang berdebu nggak masalah jadi pasir kalau ibu ambil pasir di tempat yang di situ ada tanah pasti pasir yang berdebu tapi kalau ada batu yang digiling sampai lembut jadi pasir kan batu yang dikecilkan nanti itu adalah atau pasir-pasir ada sebuah tempat tuh pasirnya betul pasir murni pasir yang di laut itu hampir tidak berdebu pasir di laut tidak berdebu debu coba pasir laut karena apa debunya sudah kena air jadi kalau ambil bersih gitu diginikan pun ya, ya ke tangan pun langsung nggak ada sisa ya kan para ulama madhab syafi'i itu jadi ya madhab syafi'i jadi cukup anda ambil pasir yang ada di tanah itu berarti pasir yang berdebu boleh kemudian cincin harus dilepas karena apa waktu mau mengusap tangan tangan tuh semua harus kena usapan debu kalau ada cincinnya tidak bisa karena debu tidak bisa berjalan sendiri masuk tapi kalau wudhu nggak usah dilepas karena air itu pinter masuk sendiri sunnah saja digerakkan dalam wudhu tapi kalau dalam tayamum wajib dibuka di saat mengusap tangan kalau mengusap wajah nggak bisa hmm, nggak usah nggak usah diambil cincin tapi dia saat tangan nah, karena ini akan diusap biar kena tapi kalau wudhu air masuk air pinter salah-salah ini cuman tetap disunnahkan kalau kita berwudhu menggerakkan cincin ini biar semakin yakin kalau air masuk ke dibalik cincin itu sendiri